Kalau setiap telepon yang masuk kemudian langsung kita katakan Assalamualaikum. Tentu yang masuk itu imma orang muslim atau kafir. Sedangkan kita tidak boleh memberikan salam kepada orang-orang kafirin. Kecuali menjawab salam mereka. Hukumnya wajib. Berdasarkan keumuman firman Allah Jalla wa'ala. Memberi salam kepada mereka haram. Menjawab salam mereka wajib. Berdasarkan keumuman perintah untuk menjawab salam. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahwa apabila ahlul kitab memberi salam kepada kamu, maka jawablah dengan waalaikum tanpa waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya adalah yang dimaksud dengan ahlul kitab orang-orang Yahudi yang pada zaman itu orang-orang Yahudi biasa mengucapkan salam tidak dengan fasih, tidak dengan lafaz salam, tapi dengan maksud cacian kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengucapkan assalamualaikum. Kalau dipelankan assalamu alaikum. Matilah kamu. Karena itu Nabi menjawab wa alaika dan kamu juga mampus. Oh, iya. Dan dalam riwayat yang lain Nabi katakan kalau ahlul kitab memberi salam kepada kamu ucapkan waalaikum karena mereka yakni cara mereka memberi salam adalah dengan seperti tadi assalamualaikum. Dari sini ada ilat dan setiap hukum berjalan dengan ilatnya. Kalau ilatnya itu hilang maka kembali kepada hukum asal. Oleh karena itu kalau ahlul kitab dan lain-lain kaum musyrikin memberi, memberi salam kepada kita dengan ikhlas dan dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullah kita jawab yang seimbang atau yang lebih baik. Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Ini mazhabnya Abdullah bin Abbas dan lain-lain ulama seperti Abu Said Al-Khudri dan lain-lain. Pertama, yang kedua, cara dakwah yang seperti ini juga bodoh. Masa yang menerima telepon yang memberi salam duluan? Masa yang punya rumah bukan tamu yang memberi salam? Eh, kalau antum datang ke rumah saya, antum tetamu, saya yang beri salam dulu atau antum? Tuh, saya punya rumah. Iya. Eh. Banyak kesalahan kaum muslimin saya sering telepon. Eh, eh, telepon, uh, uh, lalu saya ada. Assalamualaikum. Ya, pasal. Waalaikumsalam. Harusnya saya dulu yang telepon. Assalamualaikum. Baru saja Waalaikumsalam. Ah. Bukan yang bukan yang menerima yang pertama kali memberi salam yang menelepon dulu. Assalamualaikum jawab Waalaikumsalam. Ya, siapa ini? Ya, eh, pulang. Jadi salah cara dakwah demikian dengan setiap telepon yang datang langsung di bawah Assalamualaikum. Salah, ini dakwah dengan kebodohan. Karena itu jadi bingung dianya. Karena dia dulu begitu begitu terima telepon langsung dijawab salam, Rasul jawab salam, jadi bingung, akhirnya jadi syak. Ini yang nelpon muslim atau kafir? Nah, timbullah pertanyaan seperti ini.